Sesat berapa? kelima. Ustaz kelima ini kita coba mendengarkan dan menjelaskan nasihat daripada Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah di jilid pertama di matan yang ketujuh jilid pertama Jumatan yang ketujuh itu yang disarankan oleh Pakia Salaf Syekh Salih Fauzan Hafizahullah Ta'ala itu كذا بيظهر إذا فقال المؤلف رحمه الله تعالى فاصدر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه بشيء ولا تخدر عليه شيئا فتسقط في النار Ini nasihat rahmatullah dan terakhir dan oleh Allah Azza yang sangat berharga sekali di hari-hari kita ini, di zaman kita ini, zaman yang penuh fitnah, yang nampak dan tidak nampak, dan beliau menasihat, menasihatkan di dalam kitab kedua terhadap Sunnah. Itu di abad keempat Hijriah. Atau di abad keempat Hijriah. Kata beliau kepada kita, Tepek. Fandur. Rahimakallah. Lihatlah. Perhatikanlah. Atau cek and recheck lah Semoga Allah merahmati kamu. Doakan dari beliau. Ya, kita disuruh cek dan dicek. Ya, suruh meneliti, melelaah. Kemudian semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Ta'ala kulla man sami'ta kalamahu. Setiap manusia yang kamu dengarkan perkataannya. Kamu cek and dicek, kamu teliti, setiap orang yang kamu mendengarkan perkataan dia. Min ahli zamani, khasah, yaitu orang yang sezaman dengan engkau secara khusus, yang zaman kita. Dan zaman beliau juga masa-masa itu zaman ke depan. Ya, zaman kita secara khusus kita mendengar perkataan orang begini, ujian orang begini, ah, penyampaian orang begini, ceramah orang begini, mahal orang begini, kajian orang begini, kita dengar. Nasihat beliau, Fala jalan, Jangan kamu tergesa-gesa. Nah, jangan kamu tergesa-gesa. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Nah, itu, jangan cepat mengambil kesimpulan dan jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Wala tadakhulanna fi syai'in minhu Nah ketika kan kita tahu itu perkataan, ajaran, pendapat, penjelasan atau fatwa atau gerakan atau dakwah yang muncul seketika tiba-tiba dan membesar yang kita segera untuk ya, memasukkan atau mengikutkan diri kita ke dalam kata beliau jangan tergesa dan jangan masuk sedikit pun daripada hal dari pikiran. yang kita masuki dulu tuntunan beliau yang kita masuki dulu seorang orang enggak ya kebanyakan para sebab para pemuda dan para jamaah para Allah. apa oleh dia dakwah masya Allah InsyaAllah uang langsung masuk. Langsung ikut. Nah, langsung bersama. Tanpa check and recheck. Perlu nasihatkan, jangan tergesa kita. Dan jangan kita menyeburkan diri kita dalam ke dalam langsung. Sampai kapan? Hatta tas'ala wa Sampai kamu bertanya dan menelaah melihat. Sampai kita bertanya, dan kemudian kita cek, kita lihat. Apa yang kita lihat tersebut? Hal takallama fi ahad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada ajaran dan dakwah yang menyebar seperti itu? Hah? Ada enggak salah seorang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan itu adalah benar. Sahabat. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ajaran itu adalah ajaran yang benar. Ini dalil pertama. Reject dan yang pertama. Yang kedua, kata beliau di sini, au ahadun minal ulama sahabat Tidak ada sahabat tidak ada sahabat bicara apa menjelaskan apalagi langkah berikut berikutnya adakah ulama salah seorang ulama salaf yang berbicara tentang ajaran itu adalah benar oh. tanya demikian ulama ada sahabat, walhamdulillah ni'mah. Pasti itu adalah tarekah salafiyah. Dakwah salafiyah. Tarekah as sadikin al walim min al-muhajirin wal-ansar. Walladzina tabawahum bi'ahsan. Oke. Okay. Atau tidak ada tentang sahabat. Ada ulama. Tabi'in enggak. Atau tabi'in enggak. Aibatul salaf setelah mereka. Ah, lebih baik. Ada enggak? Nah, beliau katakan, Fa'in asabda fi azaran anhum. Ya. pertama bihi. Kalau seandainya kita mendapatkan penjelasan yang real. Penjelasan yang betul-betul jelas wawah, wudhu. Dari kaul, dari kaul, perkataan para sahabat tadi. Atau para ulama tadi. Ada menjelaskan kepada kita tentang ini adalah hak, adalah benar, ini begini. Ada nggak? Kalau ada, Pegang itu. Pegang itu kuat. Kenapa? Kita punya dalil. Ketika kita juga ikut di dalamnya, orang itu bertanya pada kita. di mana tuh Ustaz? Ya, ada penjelasan masih ada penjelasan ulama, ini ada. Jadi kita lempeng. Aman kita. Tapi ketika orang bertanya kepada kita, Bapak apa-apa kita menjawab, Na'udzubillah oh, bisa saja kita sesat. Nanti kalau rekor lain ikut sesat, menyesatkan diri kita. Oleh ini rahmat Allah. Dalam dakwah, dalam apapun aktivitas dakwah ini, menuntut ilmu dan sebagainya, pakai kaidah. Tidak asal langsung aja. Orang ramai kita ramai. Orang ke barat kita ke barat, orang ke timur kita ke timur. Jangan hidup berblok, tidak bagus. Kita seorang muslim, Sunni Salafi harus kokoh. Ya, jangan abal-abal, jangan kaleng-kaleng. Jangan suka berubah, terbunyi, terbunyi, sudah. Didin. Yang paling mengatakan, fa'inna hadal ilma, ya, lahmuka wa damuka. Ya, kata Imam Malik, fa'inna hadal ilma, lahmuka wa damuka. Wa bihi tus'alu yawm al-qiyamah. Din ini, agama ini, din ini adalah darah daging engkau. Apa Darah daging engkau. Lahmuka daging. Wadaduka. Hmm. Darah engkau. Wabihi tastus al yawmal qiyamah. Dan dengan itu kamu ditanya nanti dari kiamat dengan Allah Suci. Jangan mudah kita memberikan orang percaya tidak kepada orang yang tidak jelas, kepada dakwah yang tidak jelas, ah, kepada ajaran yang tidak jelas. Nah, kita ditanya oleh Allah Azza nanti. Bagaimana? Oh, nah, kemudian kita selanjutnya, kalau ada, kita pegang, masih ada dalil. Wala tujawizuhu isya'in. Dan jangan kita lewati dalil tadi. Artinya, dalil sudah dapat menjelaskan ini adalah benar, hak. Sudah kita pegang, kita ikuti. Jangan kita cari lagi yang lain. Nah, yang bertanya terus pada hakullah. Yang kita menjadi orang seibu soal. Tanya sejenak. Kita bertanya. Kalau sudah jawaban yang tiko, yang kokoh, dan kuat sudah tenang. Pemirsa, itu? Wala takhtar alai syai'an. Dan jangan kita pilih. Jangan kita memilih yang seenak perasaan kita. Itu baik. Jadi, jangan kita memilih yang seenak perasaan kita dan keinginan kita. Jangan diukur kebenaran itu dengan perasaan kita. Jangan diukur dengan hawa kita. Jangan diukur banyaknya orang. Tidak. kebenaran kebenaran al-haq. Merabbika dan namila mumtarin. Al-haq daripada Rabb engkau. Jangan mau aku. Al-haq al-kitab wa sunnah Nabi Sallam. Dari pada jemaah rahmat Allah dan kemudian ada beliau, jangan kamu memilih. Ya, jangan pilih lagi yang lain. Tanya ini, tanya ini, secara makulah sudah dapat nih yang benar. Kemudian cari lagi, cari lagi, cari lagi. lagi. akhirnya apa? Batas kota benar. Akhirnya kamu dicetakkan oleh Allah hasilnya ke neraka. Wa yang minan nar. Wajah rahmatullah. Dari asyarah daripada Surah Fauzan. Lihat nasihat beliau. Asyarah. La tasta'jil fima tasma'u minan nas khususan Inda ta'akhuriz zaman. Subhanallah. Kata beliau, jangan tergesa-gesa kamu terhadap apa-apa yang kamu dengarkan daripada manusia. Secara khusus adalah ketika zaman tambah mendekat dari kiamat. Ya, ini kita ini. Akhir zaman. Nah, tambah akhir-akhir zaman. Berbagai macam bentuk ajaran ideologi, bentuk dakwah ah, yang muncul di hadapan manusia. Dan kita langsung masukkan. Sampai di dalam sudah susah keluar. Wah Berharap yang demikian. Tanya, tanya, tanya. Itu bagaimana kita? Tempat orang kita tanya dulu. Ya ulama apa kira untuk kuntum la yang sudah kita sebelumnya. Tanya ulama, tanya syekh ulat, ah, tanya alim ulat, yang semudah-mudah aja. Ya. Khusus adalah akhir-akhir zaman. Wa kathrati man takallama man yatakallama wa yufti wa yantasibu lil ilmi wal qaul. Secara khusus banyaknya manusia-manusia pada masa itu berbicara memberikan fatwa ah, pada berbicara pada memberikan fatwa dan menancapkan dirinya dan memposisikan dirinya sebagai orang yang punya ilmu dan mampu berbicara. Subhanallah. Ya, ilmu perlu kematangan. Ilmu perlu kematangan, kematangan, perlu zaman dan waktu, perlu masa. Lalu, ya? Wa khususan lama jaddas yang i'lam. Secara khusus adalah ketika muncul dan viralnya ya wasailal alam wasilah-wasilah ya informatika eh informatika ya nih ya berarti kan sama kita sama tahun nih sama milenium ah. di sini apa aja ada kalian ajaran apa pun ada tinggal yang ketuk ketik aja ketik deh keluar deh ajaran apa pun ada ini baru biar kirimkan audio. Ajaran iblis dari mana Jawa itu. Ya. Boleh tukar pasang. Nanti nanti istri. Istri ini boleh dipakai, sini pakai depan dia. Ada sini. Bagaimana? Ada itu. Pakai serban juga dia. Pakai serban, pakai kirikop. Kecadar. Hah? Istri bulan dipakai oleh bulan. Istri bulan pakai bulan. Kakak adik boleh. LGBT boleh. Semuanya boleh. Ah, ada nih. Ajaran iblis apa ya itu? Wah itu ajaran iblis setan ya. Hah? Bini sulan pakai bini sulan. Pakai suami sulan. Itu kan dia. Hah? Itu saya kama dengan Allah Itu ya Allah. Ini apa apapun ada di dalam. Nah, ketika kalian melihat makalah, tulisan, atau audio, atau seorang da'i, jangan langsung ceburkan diri ke dalam. Tanya dulu, Bertanya. Jadi kalau buka kan satu persatu banyak sebab. Sudah orang-orangnya. Orang tak kesima, muncul si bulat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rupanya setelah itu, ikuti, ikuti, ikuti, nampak perkembangannya. Arah kemana dia? Ima takfirin, ah, Allah. Ima takfirin, ah, ima dia mutasadidin, betul-betul tasadud, sadid, hulu, ima mumayyin, yang lembek. kalau ondel masih anak Allah. Ada demikian kebanyakan, banyak. Paham itu? Banyak muncul demikian. Lihat nanti akidahnya, tak mana perginya. Hmm. Akidah salah apa tuh? Apa itu akidah salah, apa itu tauhid salafiyah, akidah salafiyah. Hah? Tak paham dia. Apa itu menuju salam, tak paham dia. Dibahas masalah asma'ul sifat, bingung dia banyak rahmat Allah dan dia bicara dan viral. Nah, nanti masuk apa? Ilmu cocologi. Cocologi itu kan? Cocologi. Nah, menyesuaikan ini, ini, sebagainya. Cocologi. Nah, timbullah usah-usah yang memviralkan ilmu cocologi. Dengan dari-dari dari mana dapat oleh dia nggak tahu gitu. Ya Allah. Dakwah salafiyah kitab-kitab ulama salaf, kitab-kitab ulama salaf. Sudah banyak seorang Allah berbicara tentang sejarah, tentang sejarah dakwah salafiyah, tentang sejarah para ulama, biografi para ulama, kehidupan para ulama. Itu sudah banyak, ribuan sudah. Hah? Timbul rusak bulan, bicara enaknya tuh lihat. Oh, tahu barus kan, barus tahu barus. Barus tahu barus. barus Hah? Oh, sahabat dulu pedagang ke Barus. Pergi ke Barus dia sahabat. Ramai-ramai berangkat ke Barus. Mencari kabur Barus. Allah. Cari kabur Barus. Bagaimana? Jadi dia dia jelaskan sahabat berangkat dari kota Madinah ke Barus mencari kamu Barus. Sambil berdakwah. Lihat nama sebulan sebulan. Kalau kita tanya, referensi mana? Sebab perjalanan perasaan sahabat dan aifatul salam sudah dibukukan, tidak ada yang tidak dibukukan. Contoh teladan, bangsa mana tidak dibukukan. Rata-rata dibukukan oleh ulama-ulama salam. Imam al punya dia. Ha. Ibn Azir punya dia. Imam Tabari punya dia. Ha. Ibn Hisam punya dia. batu salam dan sejarah nggak kurang mereka. Datang susah, tidak Allah, satu cocok logi ini. Ha? Apa dia? Datang ke Barus bersahabat rombongan membawa ke Barus, berdagang ke Barus sebab. Kapu Barus dari Cina. Tak lihat, Kapu Barus Cina, tekekok. Siap tek konggong pada orang dari situ, perbarus, dia baru Barus, tek Barus. jadi kalau banyak batang kapu Barus itu barus itu dikatakan adalah itu perdagangan di antara para sahabat dulu dengan orang orang Barus. Antum yang logis ini. Itu <clears throat> perjalanan dari Madinah ke Jebarus itu. Nah, ilah wajib rahmatullah kata aku sebentar. Tadi mengatakan apa? Oh, sahabat hijrah, hijrah. Hijrah kapan? Hijrah dia sebab kalau nggak abasah kalau nggak abasah itu dia kata Madinah. Kalau bukan sahabat hijrah di situ, atau ke Cirebon, atau ke Palembang. Iya, ini Ustaz cocok logi ini banyak, banyak. Perlu lagi Ustaz akhir zaman. Ya, Terus saya bingung, saya itu bicara tentang akhir zaman, akhir zaman, angan dia bukan tempat dajjal dia. Kita sangat takut dengan dia, tapi perhatian itu orang dajjal. Dia berangkat tempat dajjal. Terus apa itu? Itu ada banyak sebab. Hal seperti ini yang penting bagi kita adalah dan kita langsung mengambil kesimpulan. Dan kita langsung ikuti, oh bagus, bagus. Nah, banyak yang tertipu itu. Ya, yang kita anggap tidak ada ustaz yang tukang ulung banyak. Tukang olah banyak juga. Ya, ada begitu. Tapi di dikatakan mana kita. Sudah kebiasaan olah orang. Olah cuma jemaahnya. Yang ujungnya apa dia? Uang. Ujungnya apa menipu? Banyak sebab. Saya, saya tahu orang-orangnya. Dan saya punya huri berapa orang begitu dulu. Ya. Tidak begitu subhanallah. Din ini dengan beri. Bukan dengan perasaan. Bukan mencocok logi sesuai ini, sesuai ini. Tempat pula sahabat itu lihat hijrah ya, Cirebon atau hijrah ke Palembang. Hijrah dua kota aja. Karena harusnya nama nikah. Kamu boleh jalan, tuh lihat. Tapi berapa itu? Di kitab apa dibaca? Hah? Betul lihat. Ada kan? Ada. Eh, Sebelum orang itu dua apa begini, Hah? lanjut. Kata misalnya kita lihat. Ya, apalagi di masa ini banyak lihat. Wasara kullu yahdu wa yatakammamu bismil ilm wa bismil din. Sehingga ketika itu kata beliau, jadi setiap manusia maju ke depan berbicara dengan nama ilmu, bicara dengan nama agama, bicara dengan nama din, ilmu ini, din ini. seluruhnya terkelak. Seluruhnya bicara. Hatta anak-anak ingusan baru baru muncul, baru besar. Ya, anak adik Jangan. Sebab tidak sendiri. Mana di salaf bukan demikian dia. Hah? Mana di salaf itu dari orang yang mumpuni, dari ulama-ulama yang mumpuni dan fiqh dalam manhaj tersebut. Asal-asalan dia. Hah? Hatta ahli dhalal wal firaq al-dhalla wal murharifa صاروا يتكلمون باسم الدين الآن Bilfadaiyan. Sehingga yang kita saksikan pengikut-pengikut kesesatan. Orang-orang sesat. Pengikut-pengikut firqa-firqa yang sesat dan menyesatkan. Yang menyimpang. Mereka berbicara dengan nama agama di hari ini filfadaiyan di internet. Itu kan kenyataan. Internet siapa berbicara? Nah, A paling banyak itu grupnya. Paling banyak situs yang bisa paling banyak. Apalagi sufi. Rahmatullah. Paling banyak kalau kalian lihat sufi di YouTube itu rahmatullah ilaha illallah. Hah? Dengan berbagai sekte, bentuk, ya ajaran mereka, dengan berbagai cara, bentuk, zikir mereka, wallah subhanahu. Hmm. Ada penyokongnya, ada penyokongnya. وذكرنا ولا sekarang المحابايب حبايب حبايب dari Yaman dari Hamramon. nah, yang cerita-cerita yang kadang-kadang nggak terjangkau oleh akal nggak tertangkap dengan akal kita itu nggak bisa dicerna entah akal kita yang singkat atau tidak subhanallah ya Atrikir ada Habib disampaikan oleh seorang Habib Habib juga ya? Kapan? 30 tahun nggak pernah tidur. Siang malam nggak pernah tidur. Siang malam nggak pernah tidur. 30 tahun. Coba. 30 tahun nggak pernah tidur. Siang malam nggak tidur. Apa itu? Hah? Kan itu? Dia nggak pernah apa? Oh dia karena lihat ke kanan, lihat surga, ke kiri, lihat neraka. Takut deh. Nggak tidur. Semua, semua pertanyaan kita. Habib tersebut mana yang ditakut? Dia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW paling orang paling atkan nas, orang paling takwa. Dan paling a'lamun nas, paling berilmu kepada Allah SWT, paling takwa kepada Allah SWT. Tidur dia. Tidur punya istri dia, punya anak dia, lapar dia, haus dia. Jadi hampir 30 tahun dia tidur dia. Siang malam. Lapar aja dia. Tidur dia itu kan. Ada dia apa? Masuk ke kamar, menyendiri 15 tahun. Allah, ya Allah. 15 tahun gak keluar kamar. Hati juga. Gak keluar kamar 15 tahun. Tiba-tiba sudah jadi habib besar. Jadi wali. apa wali kutub? Kata tangguh. Wali kutub apa dia? Menguasai. Barat yang menguasai. Yang timur adalah wali-wali. Tak wali kutubnya. So, itu ajaran kusak banget. Ajaran yang simpi. Ajaran jangan malah akal yang sehat. Kecuali akal yang sinting dan akal yang rusak. Itu dari madi. Tapi akal yang sehat kan dari madi. Subhanallah, 15 tahun masuk kamar atau keluar terus. Kapan dia sholat? Itu bertanya pertanyaan. Kapan dia sholat? Kapan dia mandi? Hah? Kapan dia sholat Jumat? Tentu nggak ada sebelumnya sholat Jumat. Tidak, sholat waktu tidak, mandi tidak. Sana mandi, jin bergerak. Jin mandi, ya deh. Jin itu. Jin itu manusia. Betul ya? Nah itu yang itu. Ada juga tuh corong-corong apa kan penyampainya banyak. Itu banyak. Itu, eh, Itu banyak. Suri rahmatullah dunianya la haula wala quwwata illa billah. Jadi kata beliau, "Fal khatar 'azim jiddan, ayyuha al-muslim talib ilm bidzat an tatathabbata wa la tasta'jil ma'a kulli ma tasma'u Kata beliau, ya, bahaya sangat besar sekali. Maka diwajibkan kepada engkau yang seorang muslim dan perlu berilmu secara khusus hendaklah engkau tergabut, terbayun, pertanyaan, cek and dicek. Jangan tergesa-gesa, jangan langsung mengambil kesimpulan dengan segala apapun yang kamu dengarkan dari orang-orang sesama dengan kamu tersebut, maka diwajibkan kepada engkau untuk tergabut, terbayun, wa ma'rifati man alladhi qala hada dan mengilmui kita info, kita tanya. Siapa yang mengatakan demikian? Ha? kita perkataan, oh begini, begini. Kita tanya, siapa yang mengatakannya? Hmm. Udah ya itu. Man qala Siapa yang mengatakan ini? Kemudian, wa min anna ja'a hadzal fikir. Dari mana datang pemikiran seperti ini? Siapa mengatakan dari mana datangnya? Sumpah, Mahia mustadadatuhu. Yang ketiga, apa sandarannya? Apa referensinya, kartunya apa? Apa dasarnya? Lalu itu? Keempat, wa ma'ruf, Kemudian ada beliau, ya, wa adillata min alkitab wa sunnah. adakah dalil dia mengatakan demikian? Dari karena kitab dan sunnah, ada enggak? Ditanya demikian, ada dalilnya. Dari kala Allah wa kala Rasulullah SAW, wa kala sahabat ada enggak? Ada. Saya tangan. Nah, demikian tidak di dalam masalah seperti itu. Dan kemudian, Rumma aina ta'allama sahibu. Kemudian meningkat siapa dia? Orang yang mengatakan itu. di mana dia belajar? Ah. Ayo, ah. Itu dituntut kita oleh ulama. Di mana dia belajar? Ada ta'allam sahibu Di mana dia belajar orang yang mengatakan dan mengatakan fatwa demikian itu? Di mana dia belajar? Tulis apa lagi ya Wa amman akhadha ilm dan dari mana dia mengambil ilmu itu? Dari mana dia ambil? Nah, dari siapa dia mengambil ilmu? Jadi kita Imam Nasir dan di saya Muslim tersebut. Ya, yang diserahkan juga oleh Syekhuna Semua ambil hadith tentang masalah itu. Allah. Nanti insyaAllah menjelang akhir Mahabarat atau ceramah atau doroh. Sampai berantem lihat tentang ya hal demikian daripada Syekhuna Muhammad. Dapatnya begitu di sini adalah ya Muhammad akadar ilmu. dari mana dia mengambil ilmunya? Soalnya apa? Man syekhum, nah itu dia. Hah? Man siapa guru kamu? Masya Allah, tanya itu. Gak asal-asalan saja sebab. Ya, tanya gurunya siapa? Maksud? Kemudian fahadil umur tahtaju ila tasabbut. Perkara-perkara seperti ini mengajarkan kepada kita untuk tasabut, tabayyun, cek and recheck secara khusus di zaman. Khususan di zaman. Secara khusus di waktu dan zaman kita di hari ini. Hmm. Yang bermunculan berbagai dakwah. Sebab di negeri ini, negeri kita ini suara Allah jamaah dakwah itu banyak dan sangat banyak. Sekte Khawarij nak terhitung banyak tu dia. Sekte Khawarij di negeri kita sih tak terhitung banyak. Belum lagi yang macam-macam sempalan. Belum firqah bulan, bulan, bulan, surat banyak. Wah. Ada apa dengan tik? Rahmatullah. Ya. Anak muda Ingosan juga. Ya dia menganggap Ustaz tidak pernah ke Yaman, Antik juga. Saat tahu taunya Madinah, Mekah aja. Yaman nggak tahu dia. Usul. Itu ada ya, ada di YouTube. Orang hajurin. Hajurin. Dia mungkin anggap Ustaz umur 20 tahun, 25 tahun mungkin. Itu, itu namanya Pekabada Ente nggak kenal saya, nggak kenal saya. Terus saya jadi kesimpulan, saya nggak pernah ke Yaman. itu lebih dulu daripada ente, lebih dulu pada guru ente. Hmm. Sebelas sembilan ke Yaman, sebelas sembilan. Oktober 99 menyebut fatwa tentang laskar jihad. 99. Dia nggak tahu kita pada masa itu apakah masih di SD atau SMP tahu kita. Mungkin masih bayi gitu. Betul. Ada itu. Sembilan sembilan. Hmm. Tiga tahun setelah tamat Madinah berkake Yaman. Nyebut fatwa lah sekalian. nasib Nasib mobil, Ketemu si mobil Maka semua mobil mobil. Pergi ke Sahara sama beliau. Tanya itu karena itu. Tahu dia. Dengan dia berkat. Tanya mah. silas sekalian awal sekalian waktu itu. eh Tidak mat seminggu. Karena waktu itu natapatan na lang dapat dapatwa. Ison A seminggu juga. Pak Jumat. Ya. Dengan tujuan masuk ke Saudi, Mekah, Madinah, Allah. Tapi keterlaluan masyarakat bisa tak tepat sasarannya. Bisa kita dikirim oleh Syekh Soleh Sohemi. Dan ya, Syekh Sohemi waktu itu dari Damat susah telepon untuk mengikat bisa kita mau ke Madinah, mau ke Mekah, Madinah untuk musyawarah dengan mereka tentang perjalanan dakwah jihad ke Ambon waktu itu. Dan Salih Suhaimi mengusahakan bisa masuk ke Saudi, rupanya bisa, itu pada Allah, bisa murur, bisa lewat saja, bukan bisa masuk ke dalam dak. Walhasil, akhirnya cerita yang panjang, masa cerita sini. Jelas tertahan kita di udara, jeda, jadi kurang dua hari, dua malam. Betul. Ah. Bukan ada usaha, tidak sampai ketemu saya mobil, ketemu saya sebagainya, ketemu ya. Bukan tidak tahu Yaman ya. Mas saya Yaman juga sampai seperti yang kan tahu. Bukan sedikit juga kenapa, saya nggak tahu. Ya. Terus saya, saya Adil Mansur, masa Yaman itu, Saya Adil Mansur itu orang awal gitu. Orang awal tidak maju. Belum ada orang Indonesia sama sekali. Belum ada. Saya Adil sudah sentuh dia. Jadi dari mana orang bisa ambil kesimpulan? Zat tidak pernah kiamat, tidak tahu Masalah ya, Allah. Itu kesimpulan fisik Bapak itu? Nah, lanjutkan. Kalau kita berdua selanjutnya. Ya. Fama kullu qailin hatta eh walau kana fasihan bali wa balighan wa kalamu kalam wa ya'khudhu bil asma' ya la tantarra bihi hatta tara madama indahu min al-ilmi wal فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه kata beliau ya tidaklah setiap orang yang berkata setiap orang berbicara, kita terima dia saja walaupun dia seorang yang fasih. Fasih bicara dia. Ya, balik jago dan bicara dan indah perkataannya dan susunan katanya bagus-bagus wa yusaknikul kalam dan berbicara mulutnya itu seperti ya mulut sapi bicara apa pula kita mau rumput ya terkadang dibuat oleh dia ah aku itu bil asma ya kemudian diambil dengan pendengaran bukan demikian dan jangan kita tertipu la taztarra Ya mudah kita tertipu dengan orang-orang yang demikian fase balik. Ah, bayarnya indah. Masya Allah bayarnya ufawah, uh, Orator, retorika. Al-Quran sudah bukan retorika. al sudah jadi, Jangan tertipu dengan demikian. Sampai kamu melihat sejauh mana dan sebatas mana ilmu yang dia miliki dan fikih pemahaman yang sore yang dia pegang. Bila saja orang berdalam Allah dalam bicara perkataannya sedikit, bicara sedikit, tapi fakih, alim dia. Ada orang bicara banyak, ribu doh. Tidak ada sedikit pun sisi sisinya tentang fikih dan ilmu tersebut. Bal'indahu sihrul kalam. Hanya dia memiliki apa? Sihrul kalam perkataan yang memukau, yang mensihir orang. nah ini berbayang, syahara. Karena penjelasan penjelasan makhluk itu merupakan sihir yang terpukau dan orang terkesima mendengar. Bukan demikian ya. Hatta yahurranna sehingga perkataan-perkataan dia tadi menipu kepada manusia wa yatawaharu bi annahu alim. Ah, dia menampakkan, mengistiharkan dirinya, ya, mempromosikan, mendeklarasikan diri sebagai seorang ah, alim, wa bi'annahu fahim. Dia adalah orang yang paham, wa bi'annahu fakir. dengan orang yang intelektual. Jadi kiawan, wa nahwi hatta yahurran nas dan sejenisnya sampai manusia tertipu wa yakhruja bihim anil haq sehingga orang-orang tadi menipu dia daripada kebenaran tadi dan keluar daripada kebenaran dan menuju kepada kesesatan. Wa ma fihi min at tahsin Berapa apa terdapat daripadanya dari tahsin? Pengasasan. Ya, daripada usul-usul. Wa rubba kalamin qalilin mu'assalin yakunu anfa' bi katsirin min kalamin katsirin musabbamu musaqqaq ya musaqqaq ya la tumsaku minubah ba'idatun illa qalil. Bisa jadi kata beliau perkataan orang yang sedikit. Perkataan orang yang sedikit tapi muassal. Memberikan asas. Memberikan peda yang banyak. Memberikan manfaat yang banyak. Ya, lebih bermanfaat dari perkataan orang yang banyak berbicara dan mulutnya pada rahmatullah ya dibuat-buat oleh dekat untuk oh, sapi pengunyah ya rumput tadi seolah dia adalah orang yang fasih itu tetapi pada dasarnya bedanya sedikit bedanya sedikit sedikit beda ini, seorang yang betul-betul alim tadi dia sedikit bicara tapi bedanya banyak tidak banyak bicara bedanya nggak ada kamu lihat فكبرياء لملك الله عز وجل وهذا هو الواقع في زماننا يكثر الكلام ويقل العلم dan ini real kenyataan yang terjadi di zaman kita sekarang ini apa dia pembicaraan banyak tapi faedah sedikit pembicaraan banyak ilmu sedikit nah kemudian wa yakthuru qurra wa yaqilul fuqaha banyak penghafal-penghafal Al-Quran, Masya Allah. Penghafal Al-Quran, Allah lihat orang berlomba-lomba buat rumah Al-Quran, tafsir Quran, Quran, Quran, Quran, surah Al-Quran. Banyak kan? Hafal. Satu sisi, Alhamdulillah kita bersyukur. Tapi sisi lain adalah miris. Apa dia? Akidah, nol. Hmm. Dia hafal Al-Quran, hafal, hafal, penjelasan Allah, Masya Allah. Punya kiraah dia, sudah sanat ini, sanat itu, kira ini, kira itu. Tetapi dari sisi akidah, Hmm, Nah, dia baca Al-Quran, hafal dia. Baca oleh dia. Hafal oleh dia. Nah, ketika sampai kepada ayat sifat-sifat Allah Azza wa Jal, bingung dia. Gak tahu dia. Apa maknanya, apa tafsirnya. Apa maksudnya, tidak paham dia. Tapi banyak dari negeri lihat, Ya, para masyarakat dari Mesir itu belum jago itu soal sanat, soal kiroa, soal bacaan, soal sebarang pulang. Tepung ya. Tapi masalah akidah, nol. Akidah nol, dia tidak nasihat. Amalan nanti lihat campur dengan bid'ah. Gak bisa membedakan mana yang bid'ah, mana sudah gak bisa dia. Orang dekat ya. banyak ada ada hafal untuk bercinta ada orang hafal untuk bercinta. Tapi syirik biasa ini. Bid'ah biasa ini. Jadi orang hafal Quran, hafal untuk bercinta. Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Nasai, remaja ya terpilih hafal oleh dia hafal. Tambah lagi musnad, banyak penjara waktu kita bagi hafal oleh itu. Kita nol. Tidak jadi juga ya sebabnya demikian. Tapi lihat orang-orang alusunnah dari kalangan orang awam, awam, awam. Alusunnah, salafi, dididik dengan akidah salafiyah. Belajar tentang akidah salafiyah. Belajar kita kitab sekarang oleh para imam salaf. Syekhul Islam, Abu Bakar Ibnu Wahab, Rahman pramuridnya, turunannya. Dia belajar. Masih seperti ini aja. Cukup tapi tahu dia membedakan, oh ini syirik, ini bidah. Cukup. Awam. Bisa membedakan oh ini syirik, ini bidah. Bisa dia membedakan ketika kita ajak dia melakukan bidah, dia tolak. Enggak. Itu bidah. So, refleks menerima itu bidah. Bisa dia menjelaskan, mengatakan dengan refleks, mengatakan katakan kalau kita ajak ke kuburan keramat, kita enggak, itu syirik. Bisa dia. Tadi aku ufasal, habis Quran, habis ini, habis Jangan pulang habis hati. Biasa, jadi begitu kuburan keramat, biasa kan jangan bid'ah ya. Banyak ini begini, banyak. Bagaimana? Oleh itu, rahmatullah, akidah dakwah salafiyah, dakwah yang sangat menonjol dan memprioritaskan tentang masalah akidah dan tauhid tadi. Itu tidak bisa dipungkiri. Harus itu awal awal. Kalau itu, itu awal yang diajarkan kepada anak-anak Hah? awal dan jaga mereka muslimin. Ya, bukan ibu nawar, bukan ibu melihat, meneliti, membaca di saja tapi akidah. Tauhid kepada Allah. Paham ya? Nah, kemudian kita selanjutnya. Ya. Karena disarai berarti bika tertib kalam wa ini. Ya. Wal ibratu itu fihi min al-ilm wa makihi minal min at ورب كلام قليل mu'asil yakunu anfa bikathir ya bikathir min kalam bikathir musyaqqah seterusnya wa hadha huwa waqi' fi zaman iktar kalam terus wal fiqh laisa kemudian kata beliau ya yakthur qurra wa yakillu fuqaha banyak penghafal penghafal Al-Qur'an tetapi para fuqaha yang fakih yang berilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah itu yakin sedikit tidak banyak ini. Memang hafal Quran banyak. Wal fiqhu laisa huwa bi kathratil kalam atau kathratil qira'ah. Fikih, pemahaman itu. Kebakian seseorang itu bukan hanya diadalkan daripada banyaknya berbicara dan banyaknya membaca atau jauh dari kalam atau karena pandainya menghias perkataan atau pandainya mentakbir yang indah, bukan demikian tak? Allah tetapi adalah dengan kefakiran, bimbingan, tuntunan para ulama dan arahan para ulama kepada dia di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajar, di dalam berdakwah, di dalam menjalani dakwah salafiyah tersebut. Itu sangat penting dalam kehidupannya. Tidak bisa jalan sendiri. Surah Allah, dakwah ini ya harus tetap ya berhubungan dengan orang yang lebih berilmu daripada kita. Tidak bisa kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, kepada kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Paham itu? Dan kemudian kita di sini, ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti daripada orang-orang, ya, yang Pandai berbicara tadi kan Rasulullah SAW mengatakan inna minal bayan nasihara. Sesungguhnya di antara bayan hmm, bayan penjelasan itu ada kandungan sihir di dalamnya. Orang tersima. yakni yasharul asma. Maksudnya adalah akan bisa menyihir orang yang mendengarkannya. Kemudian kita lihat matanya serangga beliau. Maqauluhu fantu rahmatullah kullaman sami'ata kalamu min ahli zamani. Khasah Fala tangjalan wala la tadakhulanna fi syai'in minhu. Hadza fi waqtil muallif. Lihat perkataan beliau ini. Perkataan yang mengatakan tadi, kalau kamu mendengar fatwa, perkataan, ajaran, dakwah yang muncul atau ajaran yang muncul, ada seorang buat dakwah sebagai di hari ini, jangan langsung kalian masuk ke dalam bertanya dulu. Kata beliau di sini, secara khusus zaman kita dan beliau katakan, ini dikatakan oleh penulis Imam Al-Barbahari di zaman dia. Di zaman zaman beliau. Wal muallif yakadu yakunu mu'asiran lil Imam Ahmad. Penulis ini hampir-hampir sezaman dengan Imam Ahmad. Sebab so, beliau adalah murid-murid Imam Ahmad. Beliau adalah murid-murid Imam Ahmad. Maaf, dia murid, muridnya dia. Itu mah dekat. Apa keempat kali keempat tidur deh. Ah, li'annahu min talamili min talamili talamili. Karena Beliau ini Imam Al-Barbahari merupakan murid daripada murid-murid Imam Ahmad. Ya kuru, belum mengatakan la ta'jal fi qabuli kalami ahli zamanik hatta tatatabbatu tetap minhu. Jangan kamu tergesa-gesa menerima perkataan-perkataan orang yang sezaman dengan kamu sampai kamu menjalankan kaedah tersebut tabayyun Cek and reject dulu dan cek and reject rahmat Allah jangan pakai metode yang kaidah itu. check and reject itu adalah kita bertanya kalau sudah tak ada orang mengkabarkan kepada kita orang yang alim dan sebagainya sudah terima yang nah, kita tanya pada pelakunya, tidak ada cara cek yang dicek itu tanya kepada pelaku pelakunya atau sebelum kalam atau sebelum kaul atau sebelum manhat bukan pada dia tanya tanya pada orang yang sezaman dengannya orang yang teman dan sebagainya kita tahu kan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah almaru ala dini khalil khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil seseorang itu dinilai dengan din saudaranya agama saudaranya maka oleh karena itu, lihat seseorang itu siapa yang dijadikan teman, nah, siapa jadikan oleh sejawat, dan siapa yang diajak berjalan bersama oleh dia. Nah, lihat, Aimatul salah berjalan pada kitab makhluk dia di kitab Ramadul Mansur. Sudah pernah usah buka di tahun 2013-an tentang Rukyah Manhaj. Itu adalah hukum salam alal mar'i ini. Eh, hukum kaum salam terhadap seorang itu dihukum dengan ini dengan temannya dihukum dia dinilai siapa temannya ah mabsyahu ma'wa teman dia berjalan dan teman dia singgah siapa hukumnya Imam Ahmad ya, lihat dan tak lupa terbakar juga dijelaskan oleh Syekhuna Proyhan Imam Ahmad eh? di Baghdad. Datang ke rumahnya Abu Daud Al-Zahiri Asbahani. Datang ke rumah beliau Abu Daud. Eh, Daud bukan Abu Daud, Daud. Afwan. Daud Al-Zahiri, bukan Abu Daud. Daud Al-Zahiri. Tolong di situ. Saya ulangi. Datang ke rumah beliau Daud Al-Zahiri pendiri mazhab zahiriyah. Pendiri mazhab zahiriyah yang diikuti oleh Imam Hazab. Ya, manhaj atau metode fikih zahiriyah ini fikih yang paling antik kalian lihat. Ya, dijelaskan dalam kitab Tahut Tasrif. Tahut Tasrif. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan pada kita la يبولن أحدكم fil الماء rakib Jangan sekali-kali salah seorang kalian kencing di atas air yang rakit, yang tergenang. Tidak mengalir. Dilarang. Kalau saya pikir tuh di baik pemuda banyak pikir-pikir para mazhab dan sebagainya juga Jangan sekali-kali salah seorang kalian kencing di ma'irakin, air yang tergenang. Tidak mengalir. Dilarang tidak boleh. Saking tohiriyahnya kalian. Saking tohiriyahnya. Kencing langsung di air yang tergenang. Tadi nggak boleh. Tetapi kalau kita kencing ke dalam aqua, kemudian kita buang ke situ, itu boleh. Itu dia. Coba. Jadi kalau kencing langsung kayak itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kencing kita di kamar, masuk air aqua, kemudian kita buang ke situ, boleh. Tadi. Oleh sebab, eh, pikir tohir, ini pikir goraib, anting-anting, banyak lagi kalau tuh. Kalau masuk ke dunia mereka, aneh-aneh waktu. Terus Imam Ibn Hazam pendukungnya itu eh ada berapa orang kaya di Indonesia, saya sebut namanya nggak usah, saya tahu orangnya. Dibuat dari kitabnya, Fulan, Fulan, Tahiri. Ah, ah, bangga dengan tohiri itu. Baru itu. Nah, Daud Al-Tahiri datang ke Baghdad. Datang ke Baghdad dia. Ya. Bagaimana? Oh, Sampai di Baghdad, dia mau ketemu Imam Ahmad. Bapak Imam Ahmad. Melalui anaknya Soleh. Oleh anaknya so, Soleh, anak Imam Ahmad. Tapi itu dia, ketemu Soleh. Tadi saya mau ketemu bapak kamu. Soleh dengan dia ada hubungan yang baik. Soleh dengan dia ada hubungan yang baik. Yang baik. Jadi ini. Bagaimana? Kemudian, Soleh mengabarkan kepada bapaknya, Ya. Makanya kemarin oleh dia Buya sebagai Allah ada orang datang dari Asbahan. Beliau nggak sebut namanya dulunya. Sama itu. Siapa kata dia? Ada Imam Ahmad Daud. Kenapa ketika sebut Daud, langsung dia paham, wangi dia, ngerti dia. Kata Imam Ahmad, dari mana? Asbahat. Dia mau ketemu antum. Kata Imam Ahmad, mau ketemu itu. Mau jalsa. Mau jemaah. Kata Imam Ahmad, enggak. Jangan. Kata. Ah. Dikabar lagi pada Daud, bapak saya tidak terima. Dirayu, dirayu penceramah Allah, soleh juga dari para orang tuanya, ya sampai dikatakan oh Daud dia sudah tobat ada pemikiran tentang lafziyah berquran tapi itu? Sudah tobat dia berada demikian, tak begini-begini. Imam Ahmad nggak mau nerimanya. Kemana Imam Ahmad? Pergi dia ke maktabah. Pergi dia ke maktabahnya. Dia cari, dia cari, dia cari. Dapat surat daripada ya Imam Muhammad bin Yahya Al-Duhli, Imam Khurasan, Imam Muhammad bin Yahya Al-Duhli, Imam Khurasan, Muhaddith Khurasan, sezaman dengan Imam Bukhari, Tersantar dalam waktu ilmu, dan sejawat dalam waktu ilmu, cuma apa rahmat Allah. Na'udzubillah, kadang-kadang sifat hasad bukan hanya menggorgoti para awam para penuntut ilmu, para masyayikh dan bahkan ulama besar juga terkena sifat-sifat demikian. Bapak itu Imam Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli rahmatullah ada clash dengan Imam Bukhari. Ada terjadi nizam dan itu sampai saling mentabir. Ini terjadi itu. Bagaimana? Dan Imam Bukhari rahmatullah adalah imam yang kalau datang ke Khurasan, ya, ada Bukhara itu, pulang dia ngasihkan mahasiswa rahmatullah yang hadir itu ribuan. Ribuan yang hadir. Bukan sedikit. Ah. Eh, kadang-kadang para rahmatullah itulah manusia kadang-kadang tak ya jaga hati itu kadang sulit subhanallah. Kalau kulli hal Imam Ahmad dicari dulu surat tadi. Jadi surat daripada Imam Muhammad bin Yahya tadi. Dapat oleh dia. Dapat surat itu dia baca. Ha. Kemudian dia katakan kepada soleh anaknya. Suruh dia balik. Apa Itu suruh dia balik. Kata soleh. Ya abadi. Wahai bapak saya. Dia sudah tobat dari pemikiran begini, begini, begini. Dia sudah tinggal kasurnya. Kata Imam Ahmad. Kata dia, Muhammad ibnu Yahya al-Zuhli awsaq minhu. Jadi, Kata beliau, Imam Muhammad ibnu Yahya al-Zuhli lebih sikoh daripada dia. Sudah demikian. Tak terima oleh Muhammad. Ini eh, beliau bukan kepada Daud al juga tapi surat dan berita dari ulama yang tahu tentang dia di Asbahan, Khurasan. Imam Muhammad bin Ayah Abdul hati tersebut tahu tentang siapa Daud Al-Zahiri, tahu tentang ajaran pemikirannya. Nah, Imam Ahmad pada masa itu nggak tanya kepada Daud Al-Zahiri, suruh masuk oleh dia, Entah benar kata kamu ini, benar begini enggak? Itu tarekoh terabut dari kalangan Aimatus Salaf. Dan yang seperti ini dikebiri dikibiri dan dibuang oleh orang-orang ahli bidah sehingga apa? Ah, Dembosel kata kita harus sabun, kita harus tabayun, kita sabun, tabayun, kita sabun. Itu tersabun eh, tabayun kepada pelakunya. Nah, itu tersabun tabayun kepada orang yang sudah mengkhabarkan tentang dia sama temannya. Siapa kawannya? Sudah cukup begitu. Hukum dia temannya siapa? Perjalanan siapa? Singgahnya di mana? Turunnya di mana? Itu cukup dah. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Eh, Imam Ibnu bapak, Al-Ukbari dalam kitab eh, Allah apa namanya kitab beliau Ibnu bapak, Al-Ukbari banyak rahmatullah Allah. Nanti insya Allah saya suruh kita lupa Saya punya rumah kita Ya ada sukuro, ada suburo. Ada nama ada sukuro, ada kubro. Kalau sukuro satu jilid dipanggil kubro enam jilid ya. Ya. Subhanallah. Yang jelas Allah kita sini sholat ini Ustaz Bukhari kita. Bahwasanya tataput tersebut bukan kepada pelaku. Tadi itu. Bukan kepada pelaku. Nah, yang digambar gemborkan oleh orang-orang yang miring di dalam pemahaman tentang tabayun adalah kepada pelaku. Tidak ada yang mati salam demikian itu. Tidak pernah itu. Bagaimana? Tidak pernah demikian. Tapi di kalang kita hari ini, ya, yang dituduhkan apa? Oh dia nggak tersebut tabayun, nggak tersebut, nggak tersebut tabayun, nggak tersebut sebab. Syekh Panjit mengatakan begini, nggak cukup ini. Nah, Syekh, seorang Syekh, seorang Ali mengatakan kepada kita, dia begini, begini, nggak cukup itu. Harus tanya dia juga. tarik Tarekoh mana itu? Eh? Ya? Tarekoh mana yang demikian itu? Al-ibadah kubro wa subro. Nama kitabnya ibadah kubro wa subro. Al-ibadah. Kata Imam Imam Al-Kubari. Jadi namanya ya ibadah kubro wa subro. Dan ibadah subro yang disarankan oleh Syekhuna Muhammad bin Ali Allah itu menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya ya masalah tersebut tabayun itu di hari ini dikebiri oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah. Harus kita cek cek kepada pelakunya. Tidak ada demikian. Imam Ahmad tadi tidak pada Daud Al-Ghairi. Nah, tidak pada Daud al ini. Cukup daripada surat Muhammad bin Yahya al dhuli yang dia katakan. Muhammad bin Yahya al dhuli awfaq. Awfaq itu lebih tikoh, lebih terpercaya, lebih benar daripada dia. Bagaimana? Oh, Begitu terikoh. Nah sekarang hal seperti ini mau dimiringkan daripada kita, daripada Mariusz Salah itu. Hebatus Salah. Ulama kita baru tentang sebulan. ada di sebulan. Ya takfiri hadadiyin pemikirnya begini, begini. Ya kan terima. Kalau ditanya kepada dia, lagi nanti betul ini. Subhanallah, kalau ada ya. Nanti betul takfiri. Betul. Menang, nggak ada utuh jahal. Nanti utuh hadadi. Ya siapa kata ngaku orang. Tabrir, ya, tabrir nggak ngakuin. Ikhwan ya, muslimin, ya, ikhwan ngaku ngakuin. Apalagi masalah ideologi, prinsip yang salah dan kotor di seorang maka ngaku orang. Bapak itu. Jelas selanjutnya. Lalu kita beri selanjutnya pada Allah. Ya. Aina huwa min asrin al-ad. Asr ahwa wa asr jahl. وعصر اختلاط العالم بعض ببعض Wa أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار aduhu Al-an yuridu qalbat din. Ra'asan ala qa'aqim. يريدون أن نكون تبعا له ويفرض علينا أفكاره ويفرض ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر نتوقف في كثير من من الأمور وأن نقبل على تفاهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتفقه في دين الله عز وجل Nah. Ya, jadi penulis Imam Perpahar ini hampir sezaman dengan Imam Ahmad karena beliau adalah murid pada murid, murid Imam Ahmad dan dia mengatakan perkataan demikian nasihat kepada kita. Nah, di zaman beliau, aina huwa min asli al Bagaimana kalau beliau ini hidup di zaman kita dan di hari kita hari ini? Ini di zaman beliau di abad ketiga dan keempat Hijriah. Nasihat beliau sangat-sangat signifikan. Pahit tapi enak. Beliau. Ya, kokoh. Dan berikan kepada kita tuntunan. Kepada kita, insya Allah ta'ala istiqomah yang sunnah buat. Paham itu? Ya? Zaman kita. Zaman kita ini zaman yang penuh dengan hawa nafsu Itulah pada hawa bid'ah menyebar syirik apalagi hidup di mana-mana. Bid'ah di mana-mana. Depan kita, belakang kita, tangga kita, punya makmum waktu lihat. Eh, dalam organisasi semakin banyak. Tapi itu? Yang penuh dengan zaman kebodohan. Dan berbaur, bercampur baurnya. Di antara seorang alim dan bukan alim. Ya bukan alim muncul jadi alim. Ya. Tak apa dia belajar. Bagaimana? Entah siapa gurunya, dari mana dia mengambil. Ya, ada tipunya sama kuasa Quran, Masya Allah, hafal Ustaz. Hmm. Halaman-halaman hafal oleh dia. Paris hafal oleh dia. Hadis hafal, suruh hafal oleh dia. Subhanallah, ya semua Ya. Hafal bukan, bukan, bukan jadi sadaran. Jadi sadaran adalah fahmu. Ya, pemahaman. Husnul faham. Wahusnul qasam. Pemahaman yang benar dan tujuan yang benar. Paham ini paham apa? Paham salah belum masalah. Nah, yang baik. Yang baik, baik. Ya, pemahamannya. Paham salam itu bukan paham salam? Itu pertanyaan-pertanyaan. Atau pemahaman di pemahaman dia sendiri. Paham itu? Kemudian ada berselanjutnya. Ya. Hatta asbaha mau kitab. Sehingga kita lihat bergulir bergelombang fitnah-fitnah tersebut dan kejelekan dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Wal adu musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh dakwah salafiyah. Di hari ini mereka sangat urgent sekali, sangat ketol sekali untuk membunuh, untuk menghalangi, ha? Ah, untuk memfitnah dakwah salafiyah tersebut dengan perkataan-perkataan yang keji saat dia mudah mengkafirkan orang sebab hei, tanya baik hei, sini dia dan sini sini tak cepat tengok ya dengan fitnah-fitnah berbagai macam bentuknya dengan nama-nama yang mengerikan. Kemudian lihat dakwah salafiyah, dakwah yang mudah mengkafirkan orang. Coba tunjukkan kepada kita berapa orang yang sudah banyak kita kafirkan orang. Itu juga. Dakwah salafiyah sangat mudah mengkafirkan orang, mudah sekali menyesatkan orang, mudah sekali mengkafirkan orang. Coba, coba tunjukkan data kepada kita berapa banyak orang sudah kita kafirkan. mudah. masalah takfir, tafsir, tabriah itu ulama punya kerja. Yang kalian menganggap ya dakwah seperti salafiyah menjelaskan sepulan salah, sepulan salah itu bukan berarti dia tabriah bukan dikatakan mutadiah ya. atau orang ditahzir oleh ulama bukan berarti mutadiah ya. Enggak. Saya salah paham kita sebab kita mengambil kesimpulan kita sendiri sehingga fitnah dari kalangan orang-orang al-bidah ulama salafiyah mudah menyesatkan orang. Sebab kita nggak menyesatkan orang. Kita ingin memperbaiki orang. Kalau Allah mengatakan orang sesat, ya sesat sudah tidak ada kita, tidak ada itu bukan kita yang mengatakan sesat itu Allah dan Rasulnya Sallallahu Ayat dan hadis. Memponis orang sesat itu punya ada dalil. Tapi secara umum menyampaikan. Secara umum menyampaikan ini salah, ini sesat, ini syirik, ini bidah. Karena orang yang punya penyakit kena dia. Tapi itu tidak menunjuk seseorang. Beda ta'yin kepada itulah kepada secara umum itu beda. Ta'yin rahmatullah itu sepuluh tidak. Sebab yang ada demikian. Kalau Salafiyah berangkat masalah dakwah yang paling rahmat, yang paling penyayang kepada makhluk Allah Azza wa Jalla Salafiyun. Ini menyelamatkan daripada azab Allah Azza wa Jalla. Apalagi lawan yang tidak amtal pada Tuhan. Ingin dia menyelamatkan orang daripada azab Allah Azza Ingin menyelamatkan orang daripada syirik dan laku syirik. Ya, bidah. orang mana kita bisa jadi demikian? salah dia ada. Doa sunnah. Tidak bidah. Bukan aja orang kepada kemana aja. Aja apa dosa ada. Memperbanyak dosa aja. Memperbanyak pahala aja dosa. Memperbanyak oleh dia. salah dia ada. Allah paling terkasih. Dan paling penyayang. Suatu paling rahmat kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah salafiyah. Aimatus salam juga tidak ada. Ada Imam apa? Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada itu istilahnya dia mengkabir orang kafir tidak ada. Orang kadang-kadang membaca tulisannya subhanallah salah baca, ada salah paham. Sehingga diolah sendiri oleh dia. Sehingga timbul pemikiran apa? Pemikiran dia teroris. Dianggap daripada kitab Imam, Imam Muhammad bin Abdul Hamda. Aimatus salam. Yang dibimbing di atas Al-Quran dan Sunnah ala salam. Tidak ada satu pun yang teroris. Tidak ada teroris Allah berarti sama Rasulullah SAW sahabat teroris sudah. Berarti Saudi itu negara teroris. Saudi paling cepat, paling terdepan, paling teroris. Kepada teroris. Tidak ada kita dengar situ, ya, urusan apa urusan ini udah amat ada. Paham itu? Nah, di mana mereka oleh Allah Azza wa Ya, musuh-musuh Allah, musuh dakwah salafiyah, ingin memutarbalikkan fakta ingin mengatakan yang hak batil, batil adalah hak. Dan ingin kita untuk kita membeo, mengembek dan mengikut kepada dia. Dan diwajibkan, diilzamkan oleh dia, pemikiran-pemikiran dia, dan siasat politik dia, maka wajib bagi kita untuk check and reject di dalam perkara din ini dan oleh karena tawakkaf, an kathiri minal dan hendaklah kita tawakuf berdiri, jangan bergerak dulu. Tetap tempat sampai kita mendapatkan fatwa penjelasan bahwa ini adalah benar, ini adalah salah. Bukan? Apa yang dia? Dan kita ketahui. Nah, ketika kita ketahui terjadi kisah, terjadi kegoncangan, terjadi tersakulan. pertanyaan kepada sahabat, pertanyaan begini, begini, begini. Akhirnya kan bingung kan? Bingung kita jadinya. Membuat bingung para sahabat, para pemuda, rahmatullah, para jamaah. Oleh karena itu, apa yang diarahkan oleh para masyarakat dan para ulama pada kita, jalan itu. Dan kita tetapkan. Dan kita maju dulu. Tapi itu, nah di mana mereka oleh Allah Azza juga kata beliau di sini, ya, hendaklah kita menghadap untuk memahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW dan tafakuh dalam din ini Falfiqhu hiya ismatun minal kitab. Nah. falfiqhu fiqhu di sejalan din. Memahami agama ini. Memahami din ini, dakwah ini dengan pemahaman salaf itu adalah ismatun minal kitab. Itu adalah benteng terjaga dari fitnah apapun dia. Wal fiqhu wal fahm. Fikir dan pemahaman. Wa yakunu insan kathira al Lakin laisa itu zahab. Kadang-kadang kita lihat manusia, sini baik. Ya, hafalnya banyak. Banyak hafal. Tapi paham tak? ya hafal. Tapi paham dia? Enggak. Nah itu paham. kira dia, wal'ami sawah. Orang yang banyak hafalan, banyak hafalan, banyak hafalan, rahmatullah. Tapi pemaham tidak benar. Apa benar? Orang awam sama aja. Sama ada dengan orang awam. berupa yakunu al-ami minum minhu li'annahu tawaqqaf. Dan bahkan kata sesudah Fauzan, orang awam tadi lebih aman oleh pada dia. Apa? Orang awam dia tawakal, tawakuf dia, diam dia. Enggak bergerak dia. tidak bel kanan wala kiri, wala tanya sini, wala tanya sini, enggak, dia diam. Tunggu penjelasan masyarakat dan ulama. Lebih oleh pada dia. Kata Syaikhul Fauzan demikian. Hah? Wa ya'rifu jahlahu karena dia apa? Dia mengetahui kadar dirinya. Dia bodoh itu bodohnya. Nah, wa adala ya'rifu annahu jahil. Sementara ya, orang tidak tahu dia bodoh. Tidak tahu orang dia bodoh, dia bodoh, tapi tidak tahu orang dia bodoh. Laisat al al katratul hifdh ta'ibd atau al kalam. Bukan permasalahan itu, penilaian itu adalah kebenaran itu banyaknya hafalan atau banyaknya pembicaraan Al-bas'atu masalah dok Masalah di sini adalah tentang masalah fikih. Pemahaman yang sakit, yang kokoh dan kuat. Dan itu tidak akan terjaga seorang kecuali dengan fahmus salaf tadi. Fahmus salaf, surahmatullah. Fahmus salaf adalah pemahaman yang membentengi, yang menjaga, memelihara seseorang daripada kesesatan dan ketergelinciran. Bapak salam. Asal-asal subhanallah. Ya, oleh karena itu dalam masalah din ini kepada kepada paham mereka. Kita aman. Nah, kita paham sendiri. Kita siapa? Kita tahu ada diri kita. Tahu posisi diri kita. Kita perlu berilmu terima. Bukan siapa ahli. Perlu berilmu terima. Sudah ustad ustad. Dai ya dai. Tak posisi kita, kita seperti si bimbang, bimbang, bimbang, jangan. Itu saya berusaha tulis saya berusaha aja kan. Man anda? Orangnya apa kita? Ya, cukup kita sebagai konsul-konsul para masih, konsul para ulama menyampaikan, mengajak umat, menyambung lidah-lidah para ulama. Cukup sudah. Nikmat itu. Bagaimana? Nih, nikmat yang dibikin semua. Kemudian kita baca selanjutnya, lihat. Ya, walihada qala sallallahu alaihi wasallam rubba mobil mobil mobil. ya. Au رب مبلغ أو عامل سامع ya faqad yahfadul insan wa yanqulu wa yarwi lakin yakunu hunaka man huwa afqahu minhu rubba ya hamil fiqhin wa huwa ghairu fakihin. Nabi SAW mengatakan, bisa jadi orang yang disampaikan kepada dia, orang yang menerima, itu lebih paham dan lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Nah, kita menyampaikan rahmatullah kepada seorang. Bisa jadi pemahamannya lebih kuat daripada kita. Bisa jadi pemahamannya lebih kuat daripada kita. Tapi kita mendengar. Tapi itu, sebab pemahaman suara Allah, paham pemahaman itu, tidak seluruhnya Allah berikan pada orang. Orang baca, tentu dia paham. Orang baca, Tampil, tapi tahu dia bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ketahuinya tampil, tapi nggak bisa diaplikasikan dalam kehidupannya dan dakwahnya. Ada orang paham, mengerti dia, bisa dia aplikasikan dalam kehidupannya dan dakwanya itu tidak semua mampu Allah. Dan ada ulama juga, atau lihat ulama dan ulama kita juga demikian. Ulama ini menonjol dalam masalah hadis, menonjol sangat menonjol. Ulama penajam masalah tafsir, sangat penajam. Fikih itu ada kadar-kadarnya, ada spesifik spesifik spesialisnya. Nah, kasih luar menguasai. Ya menguasai dunia Allah, Allah azza Jadi pemahaman surah pemahaman Al-Quran dan Sunnah al-Fabis salam. Pemahaman terhadap pembahasan din, pemahaman masalah fikih, masalah hadis itu ada orang-orang dan kita. Kalau diberi oleh Allah azza kita syukur nikmat demikian. Tapi kita lihat tuntunannya. Benar atau tidak benar? Kalau tidak benar, paling benar benar karena susah. Benar Allah. Kemudian kata beliau, kafariyah kalau insan. Kadang-kadang manusia bisa saja hafal. Dan dia menukil, meriwayatkan. Dia nukil, diriwayatkan, dia sampaikan, nukil, dia sampaikan. Ada tetapi, ada orang yang lebih fakih daripada dia. Ada orang yang lebih fakih, yang lebih alim, yang lebih paham daripada dia. Bisa saja kata beliau, orang yang membawa fikih, orang yang menyampaikan fikih. Nah, menyampaikan fikih, menyampaikan hadis sebagai rahmatullah, wa wa ghairu faqih, tadi tidak faqih. Dia menyampaikan dari hafalannya. Dari hafalannya disampaikan oleh, tapi enggak paham dia tentang apa disampaikan. Ya, apa? Disampaikan oleh dia. Dari hafalannya dikeluarkan oleh dia. Tidak ada lihat kitab, wala pokoknya sak keluar. Tapi nggak paham sih. Ada yang ada, terus tidak ada. ada. Bagaimana? Wahamilun, ya, Wanakin oleh kita li lakin lau laisa bifaqih. Dia membawa kitab, membawa Al-Quran dan Sunnah, ya, dan dia menukilkannya, tetapi dia tidak ada fikih, ada kepakian, ya. Falfiqhu hibatul hibatun min Allah yu'ti Allah min yasha' min ibadillah Al-fiqhu ini paham pemahaman. Pemahaman terhadap din, pemahaman terhadap manhaj, pemahaman terhadap akidah, pemahaman terhadap syariat Allah itu adalah merupakan hibatul min Allah. Hibah. Hadiah. Hibah daripada Allah yang Allah berikan kepada siapa dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Lakin idastagala idastagala idza ya wa intafa biha akan tapi pemahaman tadi yang merupakan hibah daripada Allah kalau dia manfaatkan dia gunakan dia cerna dia praktekkan nah, tapi dalam kehidupannya dalam manajia dan akidah tersebut insya Allah akan bermanfaat bagi dia dunia dan akhirat tapi kalau tidak tak juga nah, wa idha ahmala ba'as kalau seandainya dilalaikan jadi ya, isia akan hilang dia. Ha. wa qawluhu dan berkata beliau fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fi ahad min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi wasiyatun 'azimah ini adalah merupakan wasiat yang sangat agung dan mulia. Jangan kita tergesa-gesa untuk masuk ke dalam. Jangan kita tergesa-gesa untuk mengikutinya. Jangan kita tergesa-gesa untuk mengamalkannya sampai kapan? Sampai bertanya, bertanya, dan bertanya. Cek, ada nggak akwal dari sahabat? Ada. Alhamdulillah. Nggak ada, cek. Ada nggak akwal dari para tabiin atau tabiin para ulama? Ada. Alhamdulillah. Kalau tidak, tiap pelaku sampai dia mendapatkan dalil dan penjelasan tentang ini adalah hak dan adalah batin. Itu dalam diri rahmat Allah. Bukan serampangan. Bukan asal-asal saja. Bukan asal ikut saja. Bukan banyak ramainya orang. Banyaknya orang. Tak. Paham itu? Boleh kita beliau. Ya. Ida a'jabaka kalamu min ahadi minad din. Fid din. Amal kalamu alladhi fi umuri dunya falaysa mawdu'ulah bahan. Kata beliau, apabila menakjubkan kamu suatu pendapat dan pandangan dan penjelasan dari seseorang dalam perkara din ini. Takjub gitu. Timbul rasa terkesima. Timbul rasa Masya Allah. Wah, begini begini. Bagaimana? Ini kata beliau, jangan kamu langsung masuk ke dalamnya. Adapun perkataan-perkataan tentang masalah dunia, dunia oh fulan masya Allah IT jago ya, oh fulan masya Allah teknik mesin masya Allah masalah-masalah dunia jagonya itu enggak pembahasan di sini tidak dibahas tidak perlu bahas itu. yang terbahas ini adalah din ketika kita mendengar penjelasan bayan ceramah kajian penyampaian dari seorang yang menajibkan kita lihat dulu dia Lihat dalilnya. Hah? Ustaznya lihat dari mana. Siapa gurunya? Dari mana mengambil ilmu? Nah, siapa gurunya? gurunya siapa? Itu ditanya. Jangan asal-asal surah Allah. Ada pengusaha dunia, ini tidak ada pembahasan. Lakin idza a'jabaka kalamu fid Kalau tak ta'jal hatta tentu fi. Tetapi apabila menakjubkan kita perkataan dan penjelasan tentang masalah din, masalah agama, Nah, kita akan sampai kita melihat check and recheck tentang kebenarannya. Hal huwa muassasun ala haqqin wa adillah? Apakah perkataan dan pandangan itu ada asas, ada pondasinya, ada sandarannya, ada penyokongannya daripada dalil? Benar atau tidak? Dijelaskan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Am huwa minar ra'si wa minal fikir? Atau yang lebih kita sekedar pemikiran. Hah? Olahan pemikiran. Kecerdikan dia berpikir, diolah oleh dia, sampaikan oleh dia. Apakah demikian? Itu harus kita cek. Fahada guza'un ka guza'i sayyid. Utuku. Ini ibaratnya adalah sama dengan bui-bui di gelombang. Bui-bui di atas gelombang lautan. Tinggalkan itu. Gak perlu kita ikuti. Amma in mu'asasan wa mu'asasan ala kita wa sunnah. Fahada ada Adapun kalau seandainya pendapat dan pandangan itu diasaskan, disokong, ditompak, ada sandarnya, daripada Al-Quran dan Sunnah, ada sandar pada Al-Quran dan Sunnah, ada penjelasan para ulama Sunnah. Tapi, berarti itu hak فلا تعجل في أخذ الكلام على عواني أواهنه حتى ولو أعجبتك فصحته وتلاوة وبلاغته وقوته وجزالته La ta'jal bihi hatta tadbur. Ya, jangan kita tergesa. Ya, sampai kita melihat, jangan dicek, dan kita teliti, kita tanyakan, kita konsul dengan para dan para ulama kita. Insya Allah taala aman di dalam perkara demi kalau tidak surah Allah. allah berapa banyak kadang-kadang kita lihat orang tergelincir setelah mengikuti, setelah masuk ke dalam, kemudian bertanya, deh, Baru bertanya. Ini gimana sih? Benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita bertanya sebelum berilmu. Mengamalkan sebelum berilmu. Ada kita mengamalkan sebelum berilmu. Berilmu dulu. kita amalkan. Jangan kita ikuti dulu. Tanya dulu. Kalau kita ikuti. Nindak. Kadang-kadang subhanallah. Apalagi di hari-hari ini kata beliau kita tadi. Di zaman kita secara khusus. Zaman yang penuh fitnah. Zaman yang sampai dekat-dekat akhir zaman subhanallah ya berbagai macam bentuk fitnah dan ajaran-ajaran sempalan yang muncul dan dakwah-dakwah yang muncul dan model-model ceramah-ceramah yang muncul jangan kita mengambil kesimpulan adalah hak atau batil tapi tanya para ulama tanya masyaih tanya ilmunya ilmu dulu setelah berilmu baru kita bicara tapi dulu kita diam apa itu ini nasihat Allah kepada kita dalam hal demikian subhanallah Insya Allah Ta'ala nanti bakal perlu kita sambung kembali. Sampai sini dulu. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.